Nah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, setelah kita sholat zuhur di hari Kamis dilangsungkan dengan talabul ilmi, Insya Allah materi akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Dr. Asyab Janal Asr. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Untuk mengusikat waktu dengan segala hormat kami persilahkan kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa man tabi'ahu ila yaumidin amma ba'd Jadi sekalian pada siang ini kita akan mencoba memahami aliran dan pemikiran agama is keagamaan Islam di Indonesia. Ada NII, ada LDII, Jamaah Tablik, Hizbut Tahrir, Darul Arkom, Tarekat Saiful Karim yang baru sekarang di Bandung, Isa Bugis, Jamaatul Muslimin, Ahmadiyah Kodiani, Syiah, lembaga kerasulan, Salafi, Tarbiyah, Bahaiyah, Al-Qiyadah, Lia Aminuddin, dan Jil. Banyak. Tapi nggak cukup waktu. Yang cukup aja ya. Gak usah semuanya. Nanti kalau ada yang usul, nambah lagi boleh. Oh banyak satu jamaah tablik. Jamaah tablik adalah sebuah gerakan keagamaan, gerakan dakwah yang mula-mula bermuncul dari Pakistan. Pakaiannya pun pakaian gaya Pakistan, bukan gamis Arab. Tapi pakaiannya gaya Pakistan. Ada celana bawahnya, celana panjang yang terbuat dari kain berwarna putih dan dan apa longgar gede ngatung sampai di tengah betis tapi ada pakaian baju atasnya tapi baju atasnya itu menutup sampai ke bawah pantat kemudian di pinggirnya dibelah kayak Pakistan ya kayak Pakistan lah e, pakai peci rata-rata warna putih dan berjenggot ciri khas lahiriahnya. Kalau cara ibadahnya, cara sholat saumnya dengan persis dengan Muhammadiyah agak beda, dekat dengan NU gayanya. Gitu. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya adalah dia huruj. Apa tuh huruj? Huruj ialah keluar, keluar rumah untuk dakwah door to door, face to face dengan orang dan ke kampung-kampung orang bisa tiga hari seminggu bahkan tiga bulan bisa lintas provinsi lintas negara bahkan lintas benua hmm, orang lain melihatnya dia mendahulukan dakwah tapi membiarkan keluarga terlantar itu kesan di luar ini gimana dakwah keluar berhari-hari Istri tuh kasihan di rumah nggak kasih makan gitu. Kesan orang luar. Kesan orang dalam enggak. Kata mereka, saya harus tawakal. Bayangkan Ibrahim membawa Siti Hajar jauh-jauh dari Palestina ke Mekah. Sampai di Mekah turun wahyu, "Hei Ibrahim, kembali ke Palestina." Sehingga Siti Hajar dan anaknya yang masih bayi Ismail ditinggalkan di tengah padang pasir yang kering tandus tanpa bekal sepeser pun dan Ibrahim tawakal kepada Allah. Pada ujungnya derita berakhir dengan kebahagiaan dan hikmahnya melahirkan sejumlah gerakan ibadah haji. Itu alasannya. Jadi ngukur jangan ngukur kita. Ah, saya mau hoream. Biar aja kalau mereka mau begitu. Apa bagus kebagusannya? Kebagusannya itu. Jadi orang-orang itu orang yang sedang judi datangi. Yang merokok diobrolin gitu. Nah, kita mah nggak bisa sibuk. Dan orang per orang ke kampung-kampung sampai sebulan, tiga bulan. Nah, eh, dalam hal ini ya itulah tidak ada pemikiran yang aneh-aneh. Hanya itu aja anehnya. Keluar rumah kata orang luar meninggalkan anak istri. Itu adalah jamaah tablik. Hizbut Tahrir sekarang lagi dikandung anak-anak muda. Hizbut Tahrir adalah kelompok yang namanya Hizbut Tahrir. hizbut itu partai, Tahrir pembebasan. Yang diusung adalah negara bersyariat Islam dan sistem khilafah. Pokoknya sistem khilafah dan syariat Islam. Yaitu mereka ingin di dunia ini hanya ada satu pemimpin saja Islam dan tidak ada batas-batas negara. Jadi Indonesia, Malaysia, Brunei bukan negara, tapi hanya wilayah-wilayah semacam provinsi. Kepalanya bukan presiden, tapi amir. Sedangkan khalifahnya satu. Entah di mana. Belum, belum ada. Itu baru wajah, baru konsep. Tapi kalau mereka sekarang menggunakan ya udahlah pokoknya Arab Saudi sebagai khalifahnya walaupun di Arab Saudi sekarang masih raja juga. Dan mereka segalanya menginduk ke sana, termasuk lebaran. Kemarin juga lebaran, Idul Adha, Idul Fitri, mereka menginduk ke mana? Ke sana ke Timur Tengah, ke Saudi Arabia. Eh, mereka ciri khasnya apa? Tadi mengusung syariat Islam dan hilafah kenegaraan. Demonstrasinya sering dengan mengusung kalimat la ilaha illallah syariat Islam sebuah solusi. Gitu. Cara ibadahnya ya dekat-dekat Muhammadiyah lah. Ke NU agak jauh, ke Persis agak jauh, tapi ke Muhammadiyah. Selama ah, ini mungkin ya nggak ada yang nggak ada yang terlalu aneh. Gitu. Tapi dikritik oleh orang-orang salapi. Karena kata salapi, mengapa perempuan dibawa demonstrasi? Di zaman Nabi nggak ada perempuan demonstrasi. Kemudian salapi. Salapi mirip-mirip, pakaiannya mirip-mirip jamaah tabligh. Ciri khasnya sama, dia sangat tekstual kepada hadis. Dia mewajibkan berjenggot, menipiskan kumis dan mewajibkan celana di atas mata kaki. Barang siapa yang pakai celana di bawah mata kaki, nar bagiannya neraka. Cara sholatnya mereka sangat tekstual. Ciri khasnya kalau ruku, sujud pasti tangan dulu dan dua kali melangkah Allahu Akbar tangan set terus kaki lutut terus depan lagi. Nah, depan. Set set dua kali. Apa alasannya? Sebab katanya menurut hadisnya bahwa semakin luas wilayah yang terkurung oleh sujudnya semakin berkah. Sehingga memanjang-manjang shot ke depan. Itu. Kalau mau naik diangkat set diperupkan kita. Set diginikan. Apa alasannya? Sebab Nabi juga begitu, Nabi juga Katanya ketika dia Nabi ngangkat tangan seperti meremas terigu. Meremas terigu. Kalau meremas terigu kata yang lain nggak begitu, tapi gini set gitu. nggak dipurupkan gini, tapi nggak dikepakan begitu. Tapi orang-orang salafi di set dikepakan. Kalau yang baru lihat mungkin aneh. Tapi yang sudah biasa, ah biasalah pemahaman. Gitu. Yang lain-lainnya nggak ada itu aja lah. Cenggot, ngatung, sholat begitu. Doanya biasa. Muhammadiyah, dekat Muhammadiyah nggak ibadahnya? Enggak, ke NU, enggak, ke Persis, enggak. Kemana? Ah, khas sendiri. salapi Kemudian tarbiyah. Kalau tarbiyah itu adalah di kalangan kaula muda yang mengajinya lewat usroh-usroh kelompok-kelompok kecil, sel-sel face-to-face relationship antara dia dan dia punya guru, gurunya mursidnya itu adalah memiliki dominasi, ada semacam kemampuan, kekuatan, ke, apa otoritas untuk mengajar dan si muridnya taat kepada sang murobinya namanya murobinya. Kalau mau menikah, kalau apa-apa tanya murobinya. Dan mereka menganjurkan nikah usia dini. Jangan sampai kebogohan lah. Lebih baik nikah aja. Kemudian sebagiannya membentuk PKS. Nah, di PKS terbiasa banyaknya. Kalau pengikutnya bukan. Kalau yang penghuni apa aslinya PKS. Terbiasa. Ciri ah, ciri khasnya apa sih? Ah enggak ada cuma itu. Ketaatan kepada al-murabi. Jadi mesti ada urutannya. Jadi tidak boleh berguru seperti begini. Kasawai. Kasawai di dia mohon. Mesti ada gurunya tetap satu siapa al-murabinya dan itu ditaati. Tuh, itu namanya disebut tarbiyah. LDI, Lembaga Dakwah Indonesia. Asalnya disebut dengan Lemkari. Jadi Islam Jamaah dimuncul fatwa MUI sesat kemudian jadilah LDI atas usul dan saran Sudarmono LDI bernaung di bawah Golkar. Sejak itu dia aman. Dan sekarang LDI di mana-mana tompang LDI LDI. Apa ciri khasnya? Mereka memiliki mereka cara mengajinya talaki, artinya mereka belajar hadis. Hadis dengan talaki. Jadi semua pegang pegang buku, nggak begini. nggak telinga gini, tapi buku hadis pegang semuanya ya. Sekarang buka buku hadisnya nomor 120. baca bareng-bareng, dibacakan. Terjemahkan, terjemahkan. Terus, terus diinikan diri Dari mana sanadnya, asal usulnya ini hadis, bagaimana munculnya ini hadis, sebab-sebabnya, asal wurud, terus di ditafsir satu hadis. Udah selesai gitu. Minggu depan hadis yang kedua. Gitu. Jadi memang secara metodologis sorogan lah sorogan kayak di pesantren dan lebih kokoh, lebih karena di, karena hadisnya dibaca, dihafal, diurai. Kalau kita kan enggak ya nggak pegang Quran, nggak pegang hadis, hanya mendengar bubar poho bubar poho. Barho ya. Jadi bagus sana saya juga mau kalau begitu. Mau juga ngajar begitu. Pegang seperti buku hadisnya gitu. Tapi mereka lebih banyak kepada hadis ketimbang kepada Qur'annya. Sehingga disebutlah mereka sebut darul hadis, ahli hadis atau rumah hadis, darul hadis itu. Nah, mereka punya imam terstruktur dari mulai tingkat kecamatan sampai ke tingkat nasional. Dan mereka punya itu imamnya. Mereka punya keyakinan orang-orang di luar LDI adalah kafir. Itu karena kafir ya musyrik. Karena musyrik al musyrik najasun orang musyrik najis karena najis maka kalau kita bertamu ke rumah dia harus dibersihkan disertu dipe kalau dia menjemur pakaian bersentuhan dengan pakaian kita dia pakainya cuci ulang kalau kita salam kafir nggak dijawab itu itu ciri khasnya masjidnya sendiri masjid LDI dan dia tidak mau berjumatan di Telkom. Kalau jumatan ya pulang dia ke masjidnya. Kalau terpaksa berjamaah begini barang-barang dia tiga orang misalnya, dia akan mundur beberapa senti dari sab yang biasa. Mundur. Membuat jamaah dalam jamaah. Ketuanya di kota Madia Bandung adalah Doktor Dr. A. Yaitu dosen farmasi ITB. Eh, ketika kamu kayak MUI datang dia oh Pak Asep nggak begitu sekarang mah kenapa sudah ada paradigma baru kayak Golkar dong saya katakan iya apa katanya tidak ada Pak Asep kami tidak punya anggapan orang luar kami itu kafir nggak begitu nggak pernah begitu jadi juga dan kalau ada orang bertamu disertu ah itu bohong itu fitnah Nyimur pakaian cuci ulang bohong itu enggak ya katakan saya katakan mudah-mudahan itu enggak lah tapi di tingkat bawah masih begitu sampai hari ini. Hari ini masih begitu dan saksinya banyak, bukan satu dua ya. Sehingga ya kalau Anda mau memperbaiki paradigma DLDI harusnya sampai ke tingkat dasar, tingkat grassroots. LDI itu. Kemudian Saiful Karim, nah ini sekarang baru <laughs> Saiful Karim. Ah, orang orang UPI itu fisika Eh, dia mengajarkan sistem tarekat eh, tapi ya tafsirnya tersendiri jadi ketika dia menafsirkan eh, tafsir katanya dari Quran didengarkan ke kok bukan nah, gitu eh, ini baru baru isu baru isu jadi eh, mereka berwudu kemudian berstafakur Katanya nanti kalau ada berkelebat cahaya, itu Allah. Nah itu. Kemudian juga eh, katanya ibu-ibu yang ngomong sama saya, eh, kami dudukan di atas beras, beras, kemudian kami bertafakur, kerudung dibuka oleh dia, kemudian dipakai air, begitu, begitu. Dan orang Telkom yang eh, ikut banyak. Hmm. Kalau itu sebuah kebenaran, bagusnya jangan tertutup, harus terbuka. Disimpulkan aja. Betul nggak secara begitu? Saya tidak akan tidak akan menjustifikasi, tidak akan menyalahkan. Jadi bagi mereka-mereka yang sudah pernah ikut, kalau mau terbuka saya sekom MUI terbuka aja diseminarkan. Betul nggak? Ilmu itu eksak, eksak. Ilmu itu objektif. Jangan sampai awas ya, jangan orang lain jangan tahu, jangan tahu cara begini. Oh, kalau begitu gimana? Kitman. Jadi kalau kita mengikuti sebuah pemahaman, pemikiran, terbuka aja apa adanya. Kenapa susah-susah? Apalagi keagamaan seperti ini. Doa-doanya, cara-caranya. Dan ketika masuk, dia harus membayar semacam bayat 600 ribu rupiah. Dari peserta 100 ribu rupiah, ada sponsor 100 ribu rupiah. Dan sekarang banyak yang mengikuti. Jadi lumayan. Eh, nah, nah kepada bapak-bapak yang pernah mengaji, kalau mengaji pertama, kedua, ketiga, oke, okay, udah pertemuan ke-10 akan lain. Jadi ketika ngaji pertama, misalnya gini, di neraka itu lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Kata kata dia, sebab begini maknanya, perempuan itu lambangnya lambang nafsu. Laki-laki lambangnya lambang spiritual ruhiyah. Jadi kalau Anda masih berkehidupan didominasi oleh nafsu, maka Anda akan ke neraka. Itulah maksudnya di neraka banyak perempuan. Tapi kalau Anda berkehidupan didominasi oleh spiritual, ruhiyah, maka Anda akan ke surga. Bukan berarti perempuan di neraka banyak dan lain-lain lah. Emang sih menggembirakan, rasional untuk sementara waktu. Tapi kan yang namanya tafsir itu mesti jelas dari A, A B, C dari jelas dari urutannya. Jangan tiba-tiba muncul tafsir begitu. Kalau bukan seperti itu, semua orang bisa menafsirkan yang lain-lain. Jadi menggunakan otak itu memang luar biasa, rasional, gampang dicerna, gampang diterima. Ini masalahnya benar enggak? Benar enggak? Mesti jelas urutannya. Ilmu itu eksak, eksak ilmu itu. Jelas urutannya, jelas sanadnya, Jangan tiba-tiba sebuah berita muncul di hilir padahal di hulunya nggak ada begitu. Itu. Jadi kepada e, mereka tolong e, diterbuka. Nanti mungkin saya akan ngobrol dengan Pak Saiful Karim karena saya orang MUI akan saya panggil gimana sih. Kemudian Ahmadiyah Kodian. Ahmadiyah Kodian punya anggapan bahwa khot Muhammad itu khotaman nabiyin, nabi bukan nabi terakhir, tapi khotaman nabiyin, nabi cincin khotam, artinya nabi istimewa, nabi besar. Muncullah nabi yang baru yaitu Mirja Gulam Ahmad. Kata dia, Mirja dapat wahyu sebagai seorang nabi, tapi dia tidak punya wahyu sepanjang Quran. Dia bukan nabi sebagai pembawa syariat baru, tapi dia sekedar nabi penerus syariat Nabi Muhammad. Jadi salah sholatnya semuanya seperti itu. Dan sekarang dia sudah punya khalifah, khalifah yang ke-12. Nah, cara ibadahnya mirip persis. Cara sholatnya, cara saumnya, cara jakat, cara hajinya, pemahamannya mirip persis. Tapi satu tadi yang anehnya, ada nabi setelah nabi, Muhammad. Padahal kata hadis la nabiya ba'di. Nggak ada lagi nabi setelah aku. Nabiyanya tanpa alif lam, isim nakiroh. Artinya nabi apapun tidak ada. Sedangkan kata Ahmadiyah kemudian ada. Ada lagi Ahmadiyah Lahore, eh Ahmadiyah Lahore. Pakistan juga Ahmadiyah Lahore beda dengan Kodian. Dia punya anggapan Mirja bukan nabi, tapi dia reformis, mujadid saja, pembaharu saja. Kalau begitu ya terserah. No problem kalau kalau kamu mengatakan nabi, nah itu. Itu yang tidak bolehnya. Jamus, Jamaatul Muslimin, sama dia punya imam. Barang siapa yang enggak punya imam, maka dia matinya mati kafir. Nah, tapi jamus tidak mengkafirkan orang lain. Ini jamus. Eh, apa kekuatannya? Kekuatannya dalam sosialisasi, kedekatan antar anggota. Jadi kalau anda sakit, aku jenguk. Anda repot, aku bantu. Jadi sangat solid. Karena solid, maka orang senang ikut jamus. Gitu. Yang anehnya, nggak, nggak ada. Hanya itu aja. Jadi mereka Eh, bagus sangat solid, tapi memang dengan pihak luar ada batas. Kalau apa kan nggak ada batas ya, kalau begini. Kalau jamus ada batas. Darul Arkom. Darul Arkom gerakan tarekat modern munculnya di mana? Di e, Malaysia. Tarekat biasanya lebih cenderung kumuh, miskin, menjauhi dunia. Tapi Arkom enggak. Kaya, Mercedes, hotel, handphone modern. Itu gagal. Jadi dokter, insinyur, dokter banyak. Mereka bergerak di ekonomi. Luar biasa. Apa ciri khasnya? Dia punya anggapan bahwa Muhammad Suhaimi asal Wonosobo yang lama tinggal dan meninggal di Malaysia dianggap belum meninggal dunia Ketika tahun 26 meninggal dunia, kata dia, bukan meninggal dunia, tapi tilem. Yang dikuburkannya bukan jenajahnya, tapi hanyalah pohon pisang. Dan dia tilem akan kembali nanti menjelang kiamat sebagai Imam Mahdi. Dan akan merebut kekuasaan dari tangan-tangan orang-orang yang tidak berhak dan dia akan menjadi khalifah terakhir itu Imam Mahdi itu Suhaimi ditemani oleh seorang pemuda Bani Tamim itu kata hadis jadi Imam Mahdi ditemani oleh Bani Tamim kata dia pemuda Bani Tamim itu adalah Azhari Muhammad yaitu ketua Darul Akom yang sekarang masih ada ciri khasnya dulu pakaiannya hitam-hitam berhitam-hitam atau atau hijau pakai pakaiannya adalah pakai peci dulu, kemudian pakai apa? Pakai sorban dililitkan di atas peci dan berekor. Karena kata hadis begitu katanya. Jadi yang bagus adalah uh, dia menggunakan sorban nggak langsung di kepala, diletakkan di atas peci dan berekor. Warnanya hijau atau hitam. Karena kata hadis ada gagak hitam yang akan mendampingi pemuda itu. Kemudian membudayakan poligami. Poligami. E, kata dia poligami adalah sunnah Rasul yang sudah dicerca orang. Perlu dibangkitkan lagi. Sehingga cari Muhammad punya istri empat, anaknya empat puluh. Dia pernah tidak mengenal anaknya. Assalamualaikum papa. Waalaikumsalam. Kamu siapa nak? Anak papa. Oh anakku ya. Keberapa anak dari mamah mana? Mama Khadijah yang keempat. Oh iya. Ya, Assalamualaikum. Halim Abbas wakilnya juga isinya empat. Saya tanya, Halim Abbas, isimu berapa? Empat Pak Asep. Janda semua? Enggak, perawan semua. Kamu gimana? <laughs> rasanya pas enaknya aja. <laughs> Aduh, kamu kan harusnya janda. Kau kan perawan semua. Ya kan boleh. Betul sih boleh, tapi kalau mau mau Anda kami kayak Rasul, satu perawannya, yang lainnya janda. Ah nggak mau ah. saya perawan semua. <laughs> Gitu. Ya saya katakan apa sunnah Rasul, apa nafsu. Saya katakan gitu. Saya dengan dia, dengan mereka orang-orang Arkom dekat karena penelitian saya istilahnya Arkom. Ketika ke TVRI untuk ceramah soal Sejak Rasul, saya pulang diantar oleh orang Arkom di mobil, tiga laki-laki, tiga perempuan. Di belakang perempuan. Saya di tengah. Nah, ketika di tengah jalan, ditanya oleh seorang perempuan, Ustaz Asep, berapa istrinya? Satu, Bu. Waduh, kasihan ya Ustaz satu. Emang kenapa? Ustaz kan bisa mendidik anak, mendidik orang tua. Kan kalau Ustadz menikah, banyak anak, mengislam orang banyak. Kalau kalau yang usad, kalau kayak sih mungkin cukup satu dua lah. Tapi kalau usad sebaiknya tiga atau empat minimal tiga lah. Terus dia ngomong, tuh Ustad, supir berapa isinya? Tanya, sedumar berapa isinya? Tiga Pak sep baru tiga, baru, udah tiga masih baru. <laughs> Yang sebelah sini juga tiga. Saya katakan gini, suami berapa isinya? Tiga Pak sep Yang pertama saya, Usia ibu berapa usia ibu? Usia saya 36, eh 36, 36 tahun. Yang kedua berapa isinya? 38. Oh, yang ketiga berapa? Ya 22. Ibu siapa sih? Saya ngeliat ke belakang. Ibu siapa sih? Saya Gina Pak Asep. Oh, Ibu Gina. Mohon maaf ya, Dokter Gina. Dokter penerbangan Prancis. Dan suaminya adalah Dokter Risdam pegawai IPTN. Dia juga doktor penerbangan Prancis. Saya katakan, "Bu, saya mau ah masuk Arkoma. Mau poligaminya saya katakan gitu. "Oh, nggak bisa," katanya. "Nggak bisa, harus asli beneran." <laughs> Aduh. Jadi di, jadi gini, sananya, eh, "Ibu, panas nggak ketika suami sana kilir?" Enggak tuh. Kan cintaku untuk Allah yang suami nomor tiga. Nomor dua siapa? Ya, Nabi. Oh begitu. Jadi cintaku pertama kepada Allah, kedua Nabi, ketiga baru suamiku. Bahkan mungkin keempat, ibuku dulu baru suamiku. Jadi ketika suamiku sedang berangkat ke yang muda, aku berdoa, mudah-mudahan dia bahagia. Itu. Dan aku bertahajud sehingga semalaman habis untuk tahajud. Jadi nggak inget bayang-bayangkan dia eh baca ya kalau begitu. Aduh, coba Bu ajarin orang Telkom Bu. <laughs> ajarin. gitu. Jadi terus gimana bagi-bagi keuangannya? Kata dia, Pak Asep, kalau poligami masih mikir uang, berarti masih materialistik dong. Bukan, kebagi itu bukan uang, tapi adalah spiritual. Ketika sang suami memberikan kepada kami bimbingan sholat, puasa, ibadah, ibadah, itu kami kebahagiaan bukan soal bukan soal ini, bukan soal material. Tapi kan duit perlu juga, Bu. Mana mungkin isi tiga dengan isi satu beda? Iya, tapi kan kalau ngitungnya udah duit beda pasti hitungannya. Nih, nih, nih lihat yang depan nih kata dia. Anak yang tua, anak yang muda, yuk nah oleh istri tua. Gitu aja nggak apa-apa kok. Iya, tapi susah, Bu itu mesti mesti tahunan dulu ya itu itu ciri khas arkom sehingga arkom dikatakan sebagai gerakan poligami nah arkom muncul ke permukaan sama dengan tadi sistem hilafah serat Islam dan dia menginginkan Malaysia tahun 2025 sudah bersendikan Islam dan dia menyerang Mahathir Muhammad gara-gara itulah maka dia dihabisi oleh Mahathir Jadi bukan soal-soal oh, tarekatnya sebetulnya, tapi soal politiknya sebetulnya. Itu disebut dengan uh, eh, Durakom. Isa Bugis. Isa Bugis lahir di kota Pidi, Aceh. Dan dia punya pemikiran yang sangat rasional. Nah, apa ciri khas dia? Kata dia, Quran bukan bahasa Arab, gitu aja awalnya. Tapi Quran serumpun bahasa Arab. Apa alasannya? Nabi Muhammad kata dia bukan Arab asli tapi Arab pendatang kaum musta'ribah. Betul, betul, betul begitu. Ha, jadi gara-gara dia bukan orang Arab asli, maka Nabi Muhammad mempelajari menggunakan bahasa serumpun bahasa Arab. Jadi Quran kata dia bukan bahasa Arab tapi serumpun bahasa Arab. Saya cek buku aslinya, kalau al semua. Ternyata salah kesimpulan dia. Betul, bangsa Arab itu bermacam-macam. Ada Arab asli, kaum Samud, kaum Ad dihancurkan. Sisanya disebut kaum Bakia. Nikah campur, punya anak, cucu disebut kaum Samud bukan, kaum Ad bukan, disebut kaum Aribah. Itu Arab asli, kulitnya hitam, perawakannya kecil. Nanti datanglah Arab pendatang, Mustariba satu, kaum Adnan. Datang pula, datang kedua, itu dari Nabi Ibrahim. Siti Hajar, Ismail, itulah Anda sebut dengan Arab pendatang. Tapi kata Al-Faruqi, semua orang Arab, baik Arab asli maupun pendatang, menggunakan bahasa Arab. Tidak ada yang seru bahasa Arab, bahasa Arab. Yang serumpun adalah begini, bahasa Arab serumpun bahasa Semit gitu. Jadi tidak ada bahasa serumpun bahasa Arab tidak ada. Nah, gara-gara Al-Qur'an dikatakan bukan bahasa Arab, maka Syekh eh, maka Isa Bugis menerjemahkan Quran beda dengan yang lain. Misalnya gini. Qul Allahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad Kata dia, ahad itu segat mubalago. Saya katakan, kamu gimana? Kata anda bukan bahasa Arab. Tapi ketika mengatakan mubalago itu kan gramatika bahasa Arab. Ahad kata dia ketumbalago. Maka artinya bukan esa, tapi pemersatu. Katakanlah Allah itu pemersatu. Saya katakan salah anda. Yang namanya ahad itu sakit pembalago betul, superlatif. Wahidun satu, ahadun maha satu, maha esa satu absolut. Salah Anda menerjemahkannya. Oh gitu iya dong. Bagaimana ahad di satu? Kalau satu bukan ahad tapi muwahid. Gitu. Nah, mengenai ayat ini idza zulzilatil ardu zilzalaha apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya kiamat. Wa ahl ardu asqalaha maka keluarlah dari isi bumi keluar di, dikeluarkan. Wa qala insanu malaha orang berkata, ini ada apa? Ini ada apa? Ya lain untuk makannya. Begini, apabila bumi dibolak-balik dengan cangkul maka keluarlah benih tunas-tunas. Orang bertanya, ini pohon apa? Jadi eh, pertanian kalau begitu. Kiamat ke pertanian, ini gimana? Itu. Dan luar biasa pengikutnya, kebanyakan Koumi dan Jakarta. Jadi kalau dia ceramah dua jam, memukau luar biasa. Karena hubungan ayat demi ayat, dia hafal dan dia menafsirkan dengan sangat rasional. Kalau orang nggak tahu akar masalahnya, uh terpukul. Sholatnya juga, ya berbagai macam terminologi beda. Mengartikan al-jannah dengan surga nggak mau. Al-jannah surga. Dia mengatakan nggak bisa. Al-jannah sebuah tempat, jangan terjemahkan. <coughs> Al-jannah aja, semacam Singapura. Apa terjemahnya? Ya nggak ada Singapura aja udah. Kalau soal begituan, no problem. Tapi tadi mengatakan kalau bukan bahasa Arab, jadi acak-acakan gimana? <coughs> Bisa begitu. Sedikit lagi. <coughs> si A. Si A sangat berkembang luar biasa. Tapi bedakan ada A pemikiran, ada A konsep negara, ada A akidah. Kalau syiah pemikiran, wah bagus luar biasa. Konsep manusia, konsep haji, konsep alam, konsep uh, ekonomi, bagus. Ali motor-motor hari, Ali Syariati, bagus, luar biasa. Saya juga sering mengutip pendapat mereka karena memang luar biasa bagus rasional. Yang kedua, konsep negara. Konsep negara juga bagus. Jadi dia ekonominya bayangkan berperang 8 tahun dengan Irak tidak punya utang. Kita nggak berperang, utang kita banyak. Banyak uh, banyak yang gratis, ada sekolah, kemudian beberapa rumah sakit gratis. Kemudian apalagi pemilihan presiden bagus dia. Jadi calon presiden dipilih oleh sebuah kelompok intelektual soleh. Namanya kelompok walitul fakih. Dipilih mereka, dipilih mereka, diseleksi. Hasilnya misalnya tiga orang dilemparlah ke masyarakat untuk dipemilukan. Siapapun yang jadi bagus, mau si A, B, C, silakan aja karena udah dipilih. Itu dikatakan enggak ya. Siapa yang mau? Itu ya salahnya itu. Kalau diisi enggak udah bagus. Dan muloh pemimpin ulama di, di atas presiden. Jadi MUI Syiah di atas presiden, bukan di bawah presiden. Gawat kalau di bawah presiden. Itu bagus Syiah. Nah, gitu. Kemudian apalagi? Sekarang dia berani melawan Amerika soal nuklir. Jadi hebat kalau soal kenegaraan. Yang ketiga, Syiah sebagai akidah. Nah, ini yang jadi masalah itu. itu. Jadi uh, Syiah itu serem begini, serem begini. Kata Nabi, Ali itu mawaliku, pengganti Nabi setelah meninggal dunia. Nah, kata sebagian orang, mawaliku bukan pengganti sebagai khalifah, tapi generasiku penggantiku nanti lah bukan sebagai khalifah. Nah, tiba-tiba yang muncul jadi khalifah siapa? Abu Bakar. Ganti oleh Umar ganti oleh Utsman. Kata mereka itu Abu Bakar, Umar Utsman itu merampok kehalifahan, melanggar amanat Nabi. Ini gimana gitu. Sehingga karena itu maka e, eh, tidak menggunakan hadis-hadis yang lalu jalur Abu Bakar, Umar maupun Utsman nggak dipakai. Gitu. Nah sebetulnya dulu nggak ada Syiah, nggak ada Sunni. Itu gara-gara perbedaan politik. Jadi ketika Utsman naik sebagai khalifah, Utsman sudah tua dalam 24 tahun. Karena khawatir, maka dia mengambil para pejabatnya dari kalangan keluarganya, nepotisme lah. Si gubernur Damaskus Umar Muawiyah. Nah, Ali menyarankan jangan begitu Utsman, itu bahaya gitu. Yang lain merasa terbakar jenggot oleh kata-kata Ali. Berikutnya, Utsman meninggal dunia, terbunuh. Orang curiga ah, Ali kalau begitu. Dia itu orang yang santer selama ini. Terbunuh lagi Utsman. Utsman meninggal dunia, yang naik sebagai khalifah siapa? Ali. itu kan, bener aja. Ah, Utsman meninggal, Ali yang naik. Begitu Ali naik, menghabisi nepotisme tuh kan bener kan gitu nah Muawiyah nggak mau turun sebagai gubernur malah angkat sebagai khalifah aku khalifah gitu kata siapa kata Muawiyah sehingga dua khalifah Ali dan Muawiyah ada di, diserang oleh uh, Ali namanya perang Siffin ketika Muawiyah hampir kalah mereka mengangkat Quran dengan tombak sebagai tanda harus bertahkim ke Quran, jangan perang. Kata Ali, ah nggak begitu, serang. Hei eh, mereka takluk. Kata anak buahnya, Ali, jangan begitu, tuh lihat Quran. Kata Ali, ah bohong, serang. Ali jangan begitu. Ah, ayolah, mudah berhenti. Diadakanlah semacam musyawarah kecil. Apa keputusannya? Kedua-duanya harus terus pakai holipa. gitu supaya aman. Ali nerima aja Terus naik mimbar, kata Ali, karena sekarang ada dua khalifah yang mengaku saya dan Muawiyah tidak baik bagi umat. Umat akan pecah. Kalau begitu baiklah. Nanti akan ada pemilihan yang baru. Untuk sementara saya turun sebagai khalifah. Turun sebagai khalifah. Muawiyah naik. Kata Muawiyah, karena Ali sudah turun, maka aku khalifahnya. Eh, celepuk. Ini gimana? Ini gimana begini? Oh, perang lagi. Kata Ali, serang lagi. Tapi udah pecah. Nah, kata yang lain, tuh kan Ali, kataku juga serang-serang tadi. Kata Ali, eh, ngomong begitu. Aku yang ngomong begitu, bukan kamu. Pecah. Sehingga jadi tiga kelompok. Ada kelompok yang membela Ali, disebut kelompok Si'i. Yang membela Muawiyah, kelompok Sunni. Kelompok Muawiyah, kelompok Muawiyah. Yang ketiga, yang kontrak ke sini ke Ali nggak suka, ke Muawiyah nggak suka, Khawarij namanya. Nah gara-gara itulah maka berikutnya jadi ter terjalur ke agama. Ali jadi Syiah, Muawiyah jadi Sunni. Padahal nggak begitu. Apa apa betul Ali Syiah? Nggak ada. Mana Ali Syiah nggak ada? Apakah saya Sunni pembela Muawiyah? Ah, enggak juga. Jadi kayak Golkar lah, Golkar, PDI, P3. Itu kan kelompok partai. Jadi begini, Golkar sekuler, PDI kafir, P3 Islam. Ah gitu? Kan tidak adil kan? Nggak adil. Itulah pengelompokannya. Jadi asal mulanya soal politik. Jadi soal-soal agama. Ini siapa yang bermain. Itu aja masalahnya. Nah bagi kita Abu Bakar baik. Umar, Utsman, Ali baik semua. Jangan dipilah-pilah mereka sahabat-sahabat Nabi semua gitu. Jadi kalau dipilah-pilah malah jadi tidak adil. Nah, jadi itulah. Jadi soal soal ah, sebagian kalau soal pemikiran bagus, soal apa lagi? kadang bagus, hanya soal-soal akidah orang-orang Sunni menilainya itu. Jadi ada yang memanfaatkan. Mengapa jadi begitu? Tapi kalau soal-soal nah, sehingga jadi beda cara sholatnya. Misalnya kalau Sunni kan kalau khutbah Jumat kalau ada yang ngomong batal. Siapa enggak? Harus. Begitu ngomong soal al Amerika, al Amerika, berdiri mereka al Amerika, al maut, Amerika al maut. Oh begitu. Kalau ditakam begitu bubarnya, Si A begitu, nggak apa-apa. Apalagi kalau di Sunni meninggal dunia jangan nangis kan? Si A justru harus nangis. Bahkan mereka mukul-mukul ah ah ah Karbala lihat hari Karbala. Di Sunni tidak boleh menembak kuburan. Di Si A oh kubur rumah ini mewah luar biasa. Kok jadi beda begini ya? Padahal aslinya satu. Kenapa? Itu tadi ada gara-gara friksi politik jadi tidak senang kepada orang per orang akibatnya hadis jadi ada terima. Ah, kamu golkar ah. ah terima lah gitu jadi gitu. Jadi salah. Nah, kalau begitu maka harus kembali dicari mana sih yang bedanya dibuanglah. Yuk kita ambil yang samanya. Jangan sampai kita Islam tapi jadi pecah begini. Gitu. Itulah ya. Eh, hal yang masih ada ya. Nanti ya kapan-kapan lagi. Nah, ada pertanyaan nggak silakan bingung ya. Tapi paling tidak kan memahami lah ya, memahami mana kira-kira yang yang bedanya fundamental, mana bedanya yang sangat-sangat, yang sangat, uh, yang sangat ya puruiyah lah, gitu. Kenapa saya nggak bahas NU Muhammadiyah persis? Karena bedanya beda puruiyah, nggak ada beda-beda fundamental kalau itu. Eh, paling-paling uh, badal haji boleh, nggak boleh telunjuk goyang-goyang diem ah yang itu mau makan araka lah semua. <laughs> Insya Allah <laughs> Insya Allah semua. nah, gitu. tapi kalau yang fundamental yang bahaya itu itu fundamental jadi kalau hanya seperti itu kita berdoa kepada mudah-mudahan ya Allah kami semua insan yang sedang mencari mana yang benar ya Allah kalau saya berbuat salah dan karena ketidaktahuan saya karena ilmu sangat terbatas tolong ya Allah jangan kami siksa Rabbana la tu'akhidna inna sina wa Gitu aja. Ya gimana sih? Jangankan bapak yang belajar agama cuman seminggu sekali, seminggu dua kali, saya itu diniah genep tahun. Sanawiyah aliyah genep tahun 12 tahun, S1 5 tahun. Berapa tuh? 17 tahun, S2 4 tahun. 21, S3 apalagi lama saya 8 tahun. Tidak tahu 35 tahun, tapi bisa bisa aja kayaknya. Kata Pak Miftah, masih aja kita bodoh ya. Iya Pak Asep, perasaan bab sholat sudah tamat, ada aja yang belum. Itu dua berapa tahun belajar agama. Apalagi seminggu sekali, pada nunutan nih. ya. Tapi paling tidak, ya Allah, kita jangan jadi orang pembuat maksiat jangan ngomongin orang, jangan riba, jangan berbuat zina, sholat awal waktu, sholat sekemampuan kita semampunya awal waktu dan sebagainya. Kalau kita salah, minimal nggak dicap sebagai orang yang pembuat kerusakan. Itu aja. Asal ketika di saldonya dihitung, saldo zero aja. Udah sorga seketika. Asal saldo zero aja lah. Aduh, itu ya optimis lah. Pokoknya semua muslim ke surga, yakin. Selama dia ketika matinya mengatakan la ilallah ke sorga. Memang ada hadis mengatakan tiga golongan ya, semuanya ke neraka satu. Tapi yang namanya ke sorga pasti. Ke sorga. Hanya sorganya ada Firdaus, ada Adnin, ada Naim. Ada yang ke neraka dulu. nah, itu. Itu yang nggak mau ke neraka dulu lah. Ke neraka dulu genep puluh tahun, ah nggak mau. Inginnya ke sorga walaupun kelasnya kelas kelas ekonomi daripada telkom eksekutif mending ekonomi sorga <laughs> bapak telkom eksekutif ah oh, jauh mending ekonomi sorga sorga ekonomi yakin pak pokoknya optimis lah jangan sampai kita menghina orang dan jangan mengatakan aku paling benar yang lain salah itu bahaya itu nanti ada kesombongan ya yuk kita berdoa kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Allahumma arinal haqqa haqqan warjukna tiba'ah wa arinal batila batilan warjukna jitinabah Ya Allah nampakkan kepada kami yang benar itu benar dan kami kekuatan untuk bisa mengikutinya nampak kepada kami Allah yang salah itu salah beri kami kekuatan untuk bisa menjauhinya Ya Allah kami adalah insan-insan yang sedang mencari kebenaran tapi kami dibatasi oleh berbagai macam kemampuan. Oleh karena itu ya Rabbi, kalau kami berbuat salah karena tidak sengaja, ya Allah jangan kau siksa kami dengan adabmu. Rabbana la tu'akhidna inna sina au ahtona. Ya Rabbana, jangan kau beban kepada hati kami sebuah sikap keras hati setelah kami mengetahui mana benar mana salah. Rabbana la tuzik kulubana ba'da idh Wahhab bin rahmat innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami semua rizki yang halal, yang luas, yang berkah, ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima dan jauhkan kami dari penyakit dan derita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin amin ya Allah ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh